<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Kita akan meneruskan bacaan buku yang kedua Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita akan masuk di bab yang ke-44 bentuk dari dosa-dosa besar di antaranya adalah suudzon bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Sebelumnya disebutkan di antara dosa-dosa besar seperti berdusta dan yang paling besar ya ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang suka membuat kaum muslimin itu terganggu termasuk bentuk-bentuk dosa besar dan yang lainnya disebutkan di situ. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang berburuk sangka, suudon, berjelek sangka dengan kaum muslimin. Bab suudon bil muslimin wa qaulullah ta'ala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minad don. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna badad dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Disebutkan di sini juga hadis nomor 89 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum waddon hati-hati kalian dari persangkaan fa inna akdabul hadis sesungguhnya persangkaan itu adalah sejelek-jelek ucapan sedusta-dusta ucapan roh muslim. Kita baca di sini penjelasan hadis ini. Hadis ini pernah lewat di dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Di sini boleh ulangi lagi tentang bahaya berjelek sangka kepada kaum muslimin. Sebutkan oleh Al Imam As-Sunani, Al Amir As-Sunani dalam 10 salam di sini. Hadis nomor 1402. 10 salam itu adalah searah dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. <clears throat> Dikatakan di sini oleh beliau oleh Imam as Ani, al-murad bi tahdzir minadzan bil muslim syarron. Yang dimasukkan di sini ancaman atau peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari persangkaan terhadap orang muslim, bersangka dengan persangkaan yang jelek. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Istanibu katsiran minadzan." Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan. Wadon, apa itu persangkaan? Persangkaan itu adalah mungkin bisa ditulis di sini adzan Huwa ma bin nafsi. Apa yang terbetik dalam jiwa. Persangkaan itu sesuatu yang terbetik di dalam jiwa. Minal tajwis al-muhtamal lisihah. Dari sesuatu yang ada kemungkinan benar. Wal butlan dan salah. Ini yang terbetik di dalam jiwa kita ini. Yang berlebih-lebihan. Yang di situ mengandung kebenaran dan kedustaan. Payuh kamu bihi, kemudian dia berhukum dengannya. Wayak tamil bihi dan beramal dengannya. Jadi dia beramal terhadap seorang muslim itu dengan apa yang terbetik pada diri dia, sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah. Demikian disebutkan dalam anihaya. Jadi persangkaan itu adalah sesuatu yang yang terbetik pada diri kita. Kemudian kita berbuat dengannya. Ya, kemudian kita berbuat dengannya. Adapun Imam Nawawi beliau mengatakan <clears throat> Wakala Nawawi Imam Nawawi mengatakan, wal murad at-tahdir yang dimaksud dengan tahdir peringatan ini min tahqiq at-tuhmah wal israr alaiha. Benar-benar dia itu apa? Menuduh dan terus-menerus padanya. Kalau tadi kan disebutkan sesuatu yang terbetik pada diri dia kan, yang ada kemungkinan benar dan salah terhadap saudaranya. Tetapi dia beramal dengannya. Di sini Imam Nawawi mengatakan larangannya itu adalah apa? tahqiq benar-benar dia itu menuduh saudaranya wal esror alaiha dan terus-menerus padanya. Wa taqarruha fi nafs dan tetap di dalam diri dia. Ini maknanya yang dilarang. Ya ini apa yang terus-menerus pada diri dia, membangun dari situ persangkaan dia, dia itu orang pencuri. Terus pada diri dia itu ada perasaan dia itu orang yang yang yang mencuri, yang mencuri uang dia umpamanya. Atau yang eh, menjelek-jelekkan dia umpamanya. Terus menerus perasaan itu ada pada diri dia. Kemudian beliau mengatakan Imam Nawawi, dunama nama ya'ridu wala yastakir." Bukan sesuatu yang muncul atau yang terus-menerus dan tidak terus-menerus. Ini bukan sesuatu yang cuma muncul atau tidak sesuatu yang terus-menerus. Fa Karena seperti ini kita tidak dibebani. Kadang kan ada terbetik pada diri dia, mungkin dia itu yang mencuri, ya kan? Cuma itu aja. Kemungkinan itu aja, tetapi tidak terus-menerus diri kita itu menganggap dia itu pencuri tidak. Oh kemungkinan dia itu yang mencuri. Itu aja. Kemudian dilawan dan hilang. Maka seperti ini kita tidak berdosa. Karena kita tidak dibebani seperti itu. Kama fil hadis bagaimana dalam hadis disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, tajawasallahu amma tahdusud bihi angfusuha malam tatakalam au ta'mal. Allah SWT memaafkan apa yang terbetik pada diri seseorang selama dia tidak berbicara atau tidak beramal. Ya ini selama dia cuma mungkin bisikan hati saja, tapi tidak sempat dia mengatakannya kamu pencuri ya seperti itu Atau terus-menerus tidak ada dalam diri dia atau tidak berbuat dengannya, maka ini dimaafkan. Jadi yang dimaksud persangkaan ini apa? Apa yang terbetik pada diri seseorang kemudian dan itu ada kemungkinan benar atau kemungkinan salah dan dia itu terus-menerus ada padanya. Ini namanya persangkaan. Tetapi kalau kemudian kadang saja kemudian dia lawan, maka ini tidak dikatakan suudon dan tidak termasuk di dalam ancaman ini. Ulang-ulang seperti itu. <clears throat> Demikian penjelasan para ulama seperti itu. Kadang kan ada perasaan pada diri kita, oh, dia mungkin yang mencuri. Tapi kita lawan, sudah hilang, kemudian kita tinggalkan. Maka insya Allah seperti ini tidak berdosa kita. Dalilnya tadi disebutkan. <clears throat> Wakal al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan, Al-murad at-tuhmah wa mahalu tahdir. yakni tuduhan. Wa nahyu inama huwa mah alati la sabab lima yujibuha. Yang dilarang ini adalah tuduhan yang tidak ada sebabnya. Jadi dia sekedar menuduh, tidak ada di situ bukti-bukti. Kaman ittahama bil fahisyah walam lam yadhhar alaihi mayat tadi dzalik. Seperti seorang mengejek saudaranya itu berbuat zina atau yang semisalnya. yang tidak senonoh dan tidak tampak di situ tanda-tanda padanya. Nah, itu seperti itu. Maka itu dikatakan don. <clears throat> tidak ada di situ dalil yang dia membangun padanya. <clears throat> Wal hadis waridun fi haqqi man lam yadhar minhu. Syatam wala fahs wala fujur. Hadis ini disebutkan kita dilarang untuk itu untuk seseorang yang tidak, tidak tampak pada diri dia itu celaan. Demikian juga perbuatan yang tidak senonoh, demikian juga perbuatan kemaksiatan. Di situ ada hadis bukan oleh beliau juga, ikhtarisu minan nas su'udon, hati-hati. Ikhtarisu itu hati-hatilah kalian, buatlah benteng buatlah penjagaan dari manusia itu dengan seudon. Nah, ini hadisnya doif. Tapi mereka sebagian mengatakan seperti itu. Ya ini kamu kalau bermuamalah dengan orang hati-hati. Tapi ini tidak boleh seperti itu. Kalau dia itu adalah seorang muslim dan sebagainya, kita seudon. Sebagian orang boleh berlebihan. ini dia membentengi orang dianggap hati-hati dulu. Tidak kemudian ini dengan mudah bermuamalah tetapi dia berhati-hati dulu. Bukan di sini tapi hadisnya adalah doif. Tafarodabihi bakiyah. Bagi Abin Walid dia menyendiri. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang masalah don persangkaan tadi setelah selesai kita membahas masalah persangkaan itu disebutkan di sini menukilkan ucapan ucapan Asyah Mahsyari walaupun di situ ada buku-buku yang bagus bukunya Menu Muflih dan sebagainya ada pusar iya <clears throat> tapi di sini kita sebutkan yang dinukilkan oleh Imam Sunani Asyah Mahsyari ini ulamanya Mu'tazilah ini dia mempunyai tafsir Kasyaf tapi sebagian para ulama kadang-kadang menukilkan karena dia punya kepandian dalam hal tafsir. Demikian juga yang lainnya. Dikatakan sebagai ulama dolun, ulama yang sesat ini sama syari ini. Tapi di sini Imam Sonani menyebutkan ini di antara bentuk seorang itu adil dengan menyebutkan ucapan siapa. Di antara manusia tidak menghargai orang lain dengan mengatakan ini faedah dari aku. Ini ya yakni faedahnya aku dapatkan dari diriku padahal dari ucapan ulama sebelumnya. <coughs> dari sebab <coughs> suatu ucapan demikian juga buku itu berkah menyebutkan ucapan siapa. Bahkan lebih bagus juga kita mengatakan dalam buku itu semua ucapan para ulama. Berkata mamanya Ibnu Katsir, berkata mamanya Ibnu Hajar, demikian demikian. Tidak mengatakan berkata aku. Padahal itu ucapan sebelumnya, Mas. Seperti ini bentuk pengkhianatan. Walaupun mamanya itu ucapan orang-orang yang mungkin sesat dan sebagainya, tapi dia menganggap dengan ucapan ulama yang lain bahwa itu adalah benar. Untuk tidak mengapa berkata ulama demikian juga atau berkata seseorang demikian. Intinya dia itu menyebutkan itu bukan ucapan dia. Di sini beliau jujur Imam Masunani, walaupun ini ucapannya Imam Zamahsyari. Zamahsyari demikian. Zamahsyari membagi persangkaan itu ila wajib, wa mandub, wa haram, wa mubah. Persangkaan ada hukumnya wajib, ada yang hukumnya mandub disukai, ada yang hukumnya haram, ada yang mubah, boleh saja. Fal wajib husnudzon billah. Persangkaan yang wajib itu apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ma mitum illa wa antum yuhsinudzon billah. Tuhsinudzon billah. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon. Semoga Allah SWT mengampuni aku. Insya Allah Allah SWT akan memaafkan dosa-dosaku yang telah lewat. Demikian. Janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan sebelum meninggal itu berbaik sangka kepada Allah Swt. Itu yang wajib. Wal haram, yang haram itu su'udan bihi. Ta'ala wa bikulli man dhahirul adalah. Ini khusnudan. bikulli man dhahirul adalah minal muslimin. Bentuk yang haram adalah berburuk sangka kepada setiap muslim yang dohirnya itu tampaknya itu baik dari kaum muslimin. Ini haram. Haram kita suudon terhadap seorang muslim yang tampaknya itu bagus. yani sholat, mamanya rajin dan sebagainya. Dan itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Hadis yang kita dalam babnya ini. Jadi tidak boleh haram. Wal mandub boleh disukai juga Disukai suudon ini. Suudon yang disukai. Dikatakan di sini oleh beliau <clears throat> wal mandub di sini khusnudaya. Jadi di sini mandub yang dia itu ya, yang disukai khusnudon bukan yang yang tidak yang suudon tidak. Wal mandub yang disukai adalah khusnudan bimandorihul adalah minal muslimin. Seperti yang tadi juga yang dia itu jadi tadi haram haram berburuk sangka kepada muslim yang dia itu bagus sekarang disukai khusnudon berbaik sangka kepada muslim yang dia itu bagus demikian ya tadi yang kedua adalah apa haram untuk kita itu suudon kepada muslim yang bagus yang disukai apa yang disukai itu adalah khusnudon kepada muslim yang dia itu bagus wal jais kemudian jais yang boleh yang dia itu apa prasangka. Prasangka pada sesuatu yang dia itu ada kemungkinan. Seperti apa dikatakan di sini ucapan Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah, nama huwa akhawak wa ukhtak lima waqa'a fi qalbihi analladhi fi batni imra'atihi isnan." Waktu itu Abu Bakar mengatakan kepada apa? Kepada Aisyah terhadap apa? Apa yang ada di dalam perut istrinya. Abu Bakar mempunyai seorang istri dan kemudian apa? Dalam keadaan hamil. Kemudian berkata kepada Aisyah, Aisyah itu anaknya beliau, anaknya Abu Bakar sendiri. Itu adalah akhwat, saudara kamu, dua saudara kamu atau saudara perempuan kamu. Kenapa? Karena ada kemungkinan di dalam perut istrinya Abu Bakar itu ada bayi yang kembar, demikian. Maka seperti ini dikatakan persangkaan yang boleh. Seseorang menyangka kemungkinan di perut istrinya itu ada dua bayi umpamanya, atau yang semisalnya ini persangkaan yang boleh. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini wa dalik suudon di antara yang yang disebutkan suudon bolehnya untuk kemudian seorang itu berburuk sangka biman istahara bainan nas bi arif orang yang terkenal dia itu berkecimpung dengan sesuatu yang ada keraguan-raguan wal mujaharah bil khaba'is dan menampak-nampakkan di situ melakukan perbuatan yang tidak senonoh maka seperti ini boleh kita suudon orang yang biasa mendatangi tempat-tempat yang haram atau tempat-tempat yang ada kemungkinan di situ adalah mungkin ada kemaksiatan atau mungkin minum minuman keras atau mungkin di situ yakni narkoba dan sebagainya. Maka seperti ini boleh untuk kemudian kita suudon. Demikian juga orang yang menampakkan di situ kemaksiatan. Fala yahrum suudon bih, maka tidak mengapa di situ suudon. Ini anahu qaddala ala nafsihi. Karena dia telah menampakkan pada diri dia itu. <clears throat> Kemudian disebutkan juga Istanibu katsiran minad don inna ba'dad dhanni ismun, yani jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya di sebagian persangkaan itu ismun kalimat inna ba'dad dhanni ismun, sesungguhnya di sebagian persangkaan itu ada dosa. Sebagian para ulama ya, ini menunjukkan bahwa sebagian persangkaan itu benar. Inna ba'dad dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa, menunjukkan bahwa sebagian lagi itu apa? ada kebenaran. Oleh karena itu Allah menyebutkan di sini di situ inna doni ismun. Ini demikian disebutkan oleh para ulama. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Nah ta'ala an katsir minadzan asai bil mu'minin." Allah melarang untuk berburuk sangka untuk banyak berburuk sangka kepada orang-orang mukmin. Inna doni ismun badzalika kadzan al-khali min al-haqiqah yaitu persangkaan yang kosong dari hakikatnya. Maka ini tidak boleh. <clears throat> Fa inna baqadan asu' bil qab la yaktasir sahibu ala mujarrad dalik. Karena persangkaan seseorang yang jelek itu bukan sekedar itu saja. Bukan hanya cuma persangka saja, kadang ditambah lagi. Berbuat. Ini persangkaan jelek, kadang-kadang ditambah di situ apa? Bukan sekedar persangkaan. Bala yazalu bihi hatta yaqul yang bagi. Kadang-kadang sampai dia itu mengucapkan, "Kamu pencuri ya" seperti itu. Ini tidak hanya sekedar dia itu men, men, ya ini persangkaan saja. Kadang-kadang sampai kemudian diucapkan. Bukan sekedar kemudian dipendam dalam hati, kadang diucapkan. Wayaf al-mala yang bagi demikian juga kadang dia berbuat dari sesuatu yang tidak pantas. Wa bidzalika aidan isaatu dzan bil muslim wa bughdhu demikian juga kemudian dia berjelek sangka kepada saudara yang muslim demikian juga kebencian dia. Wa adawatuhu demikian juga memusuhi dia itu. Oleh karena itu di sini dilarang. Adapun kalimat tadi inna ba'dadhanni ismun, sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa, di situ menunjukkan bahwa sebagian persangkaan itu ada kebenarannya, sebagian saja. Jadi kalimat sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa dan Allah tidak menyebutkan sesungguhnya semua persangkaan itu dosa tidak, tetapi sebagian persangkaan di sini menunjukkan bahwa sebagaimana tadi kita sebutkan, kadang-kadang kita perlu untuk kemudian suudon, Kapan itu? Ketika orang ini biasa kepada tempat-tempat yang ribah tadi kita sebutkan. Yang dia itu tempat-tempat yang ada kemungkinan ini dan itu. Demikian juga dia tampak melakukan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan ini tidak senonoh, perbuatan zina dan sebagainya. Maka di sini kita hendaknya apa? Suudun juga. Ikhtarisu untuk kita berhati-hati juga. Untuk menyelamatkan keluarga kita, demikian juga orang-orang kita ketahui dari perbuatan jelek dia. Tetapi secara asal adalah kita tidak boleh untuk kemudian berburuk sangka kepada kaum muslimin. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha